Pak Edi, selamat siang. Selamat siang Bu. Nah, komentar saya sih gini ya, aparat kita ini memang sekarang ini sungguh memprihatinkan. Karena aparat kita saya perhatiin ya, kalau bekerja itu hanya demi uang doang. Contohnya, polisinya itu hanya meng, apa, eh, menilang dan cari-cari kesalahan menggunakan kendaraan di jalan. Kalau bertindak anarkis, pasti polisinya hilang. Karena apa? Nggak mau, karena nggak ada, nggak ada uang itu. Jadi kalau dia bekerja hanya uang aja gitu loh. Kasih. Baik. Terima kasih Pak Edi. Pak Arko, selamat siang. Ya siap. Ya pada dasarnya sih memang bangsa dan oknum semuanya ini kan tidak pernah mau belajar dari pengalaman dari segala lini yang ada lah di Indonesia. Tapi kalau saya mau sedikit salahkan sih salahkan ke Menteri Olahraganya yang penyelenggara si game itu. Kenapa dia tidak berkoordinasi dengan aparat? Apalagi dengan pengalaman-pengalaman yang sudah ada kan rakyat kita kan penontonnya kan mempunyai moral yang sedikit ya low class punya kan bakar-bakar seperti itu karena Ya sekarang kalau saya bilang yang bertanggung jawab adalah penyelenggaranya kenapa tidak antisipasi bukan polisinya itu aja terima kasih baik terima kasih Pak Harko Amin selamat siang iya selamat siang Ibu Bu kok gak diangkat yang itu isu yang kematian dua orang yang penonton itu yang terinjak-injak malah gak diangkat yang tiketnya ada yang diangkat Bu gitu terima kasih baik terima kasih Amin Halo Pak Dibio. Halo, selamat siang. Silakan Pak. Itu karena pembayar pembelian tiket, penjualan tiketnya dimonopoli oleh golongan tertentu. Jadi nggak ter, ter, terdistribusi baik. Oleh karena itu peran supermarket, toko-toko, dan swalayan harus diikutkan. Tidak hanya di loket saja yang dimanipulasi oleh penjual loket dengan mendapatkan harga komisi atau harga tinggi dari para makelar. Oleh karena itu, maka kalau jual tiket semua orang harus ditawari tiket, nggak hanya dia sendiri yang menjual gitu. Untuk supermarket, stasiun B semua ada semua. Dan tiketnya asli, bukan tiket palsu karena dimasukkan dalam amplop gitu. Terima kasih. Ya Pak Andi, halo. Ya. Silakan Pak. Halo. Uh, Pak Dudio tadi bilang mungkin ada monopoli tiket segala itu ya. Eh, basicnya itu adalah ketegasan dari aparat itu sudah nggak ada sekarang. Mungkin dari bosnya paling atas juga kayak gitu ya, nggak tegas-tegas. Gitu. Jadi sebetulnya hukumnya kan gampang, siapapun yang melanggar undang-undang, melanggar peraturan, tangkap dong. Tangkap dulu. Tapi jangan dibiarkan, biarkan ya merembet. Ya, ketegasan itu tuh yang sudah nggak ada ya sekarang ya. Saya heran, kalau dulu saya belajar dari SD itu barang siapa yang merusak barang milik orang lain itu adalah pelanggar hukum. Sekarang tuh nggak ada lu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi.